Qala fa in qila fal majami'u fi Ramadan yu'mar bil kafar. Bukan majami', mujami'. Fal mujami'. Contohnya seorang yang menjimai istrinya di bulan Ramadan yu'mar bil kafar. Diperintah untuk menebusnya. Wal fitru fi Ramadan al kabair. Sedangkan berbuka di bulan Ramadan termasuk dosa-dosa besar. Qila al kaffara lil fitri. Tetapi tebusan tadi bukanlah untuk masalah berbukanya. Walihada la tajib indal aktarin ala kulli muftirin fi Ramadhan amdan. Oleh karena itu, tidak wajib. Indal aksarin, menurut kebanyakan ulama. Tidak wajib bagi setiap orang yang berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja. Tidak wajib menebus dengan kafar. Ini ada ada iskal pembahasan ulama. Mengapa orang yang jima dengan istrinya di bulan Ramadan, dia harus membayar kafarah dua bulan berturut-turut puasa. Sedangkan orang yang berbuka di siang hari dengan yang lainnya, makan dan minum, tidak disuruh untuk menebus. Bahkan tidak mengganti. Yang disuruh taubat. Mengapa yang ini dengan yang itu berbeda? Padahal sama-sama membatalkan puasanya dengan sengaja. Jima juga membatalkan puasa dengan sengaja. Makan minum di siang hari juga menyengaja membatalkan puasanya. Tetapi mujami' fi Ramadan yu'mar bil kafar. Orang yang jima dengan istrinya di bulan Ramadan disuruh untuk membayar kafar. Sedangkan berbuka karena sesuatu yang lain termasuk dosa besar, tetapi nggak ada kafarahnya. Nggak disuruh untuk menebus. Dan ini indal aktsarin menurut pendapat kebanyakan ulama. Wa innama hiya ke hurmati nahar. Berarti urusannya adalah bukan karena berbukanya seorang yang mujami' bukan karena membatalkan puasanya dengan sengaja tetapi dia dituntut untuk membayar kafarah karena dia mencoreng kehormatan siang hari Ramadan dengan jima. Oleh karena itu, sebagian ulama, saya tidak katakan seluruhnya, sebagian, bahkan sebagian kecil ulama, menyatakan bahwa jima di siang hari Ramadan tidak boleh walaupun dia nggak puasa. Mengapa? Karena kafarah tadi bukan karena dia membatalkan puasanya dengan jima. Sebab kalau karena membatalkan, orang yang makan minum juga membatalkan. Kenapa nggak disuruh untuk menebus dua bulan berturut-turut? Berarti bukan karena masalah membatalkan puasanya. Tetapi masalah hadki hurmatinaha. Melanggar kesucian siang hari bulan Ramadhan, Yang tidak pantas untuk dia berjima di siang hari. ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز له في نهار رمضان oleh karena itu walaupun dia tidak berpuasa muftiran la yajuzu lahu fi nahar ramadan tetap dia tidak boleh berjima dengan istrinya di siang hari bulan ramadan thumma jama'a la lazimatuhu al kafaratu 'inda al imam ahmad lima dzakarna kata Ibnu Rajab Kalaupun dia siang hari berbuka, entah karena safar, entah karena sakit, entah karena udur-udur yang lain, dia berbuka di siang hari. Semua jamaah, kemudian dia menjimai istrinya. Tetap dia membayar kafar dua bulan berturut-turut. Ini salah satu dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Lima ada, lima ada karena. <clears throat> Mengapa? Karena apa yang kita sebutkan tadi kalau saja karena masalahnya membatalkan puasa Ramadan, terus disuruh ditebus dua bulan berturut-turut, niscaya orang yang makan sengaja siang hari juga harus membayar dua bulan berturut-turut. Kan sama-sama membatalkan cima membatalkan puasa, makan juga membatalkan puasa. Kenapa kok tidak sama? Karena masalahnya bukan hanya karena membatalkan puasanya dengan sengaja, tetapi ada lebih dari itu, yaitu melanggar kehormatan siang hari bulan Ramadan. Hada qaulun, ini adalah salah satu pendapat. Wa mimma yadullu ala anna takfir al-wajibati mukhtassun bis-saghair maka rajahul bukhari Kita kembali ke permasalahan inti. Kita kembali kepada permasalahan inti. Masih ingat apa permasalahannya? Permasalahan yang sudah kita bahas adalah masalah penghapusan dosa dengan puasa. Wa mimma yadullu ala takfir, ala anna takfir al-wajibat muhtassun bi saghair. Yang juga menunjukkan bahwa penghapusan dosa-dosa karena mengerjakan kewajiban-kewajiban itu khusus dosa-dosa kecil. Muhtassun bi saghair. Khusus pada dosa-dosa kecil. Di antaranya makharrajahul Bukhari. Di antaranya apa dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah. Qal beliau berkata, "Baina nahnu julusun 'inda Umar," ketika kami duduk di sisi Umar, "Idz qala ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu fil fitnah." Tiba-tiba ada orang yang berkata, "Siapa di antara kalian yang hafal ucapan Rasulullah SAW tentang fitnah?" Hudzaifah duduk-duduk bersama Umar Ibn Khattab. Kemudian beliau tanya, siapa di antara kalian yang hafal hadis dari Nabi tentang fitnah? aku itu, aku katakan kata Hudzaifah, ana. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-salah wa sadaqah wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dikatakan fitnahnya seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada anak-anaknya, pada tetangganya, itu terhapus dengan sholat. Terhapus dengan sodakoh. Dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kata Hudzaifah. Sedangkan yang dimaksud oleh Umar bukan itu. Qala laisa an as as'alu. Bukan itu yang aku maksud. Bukan itu yang aku tanya padamu. Wa kharrajahu Muslim bima'nahu. Sungguhnya masih ada lanjutan di sana. Kemudian ada yang menyatakan kalau begitu fitnah ini, kalau begitu fitnah itu. Tapi karena yang akan dibahas adalah fitnah yang pertama ini yang disebut oleh Ibnu Mas'ud bahwa fitnatur rajul fi ahli fitnahnya seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada anak-anaknya terhapus dengan salat terhapus dengan sedekah, terhapus dengan puasa, terhapus dengan amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu fitnatur rajul fi ahli? Dosa-dosa kecil yang terjadi di rumahnya. Bukan dosa-dosa besar. Nah, bukan zina, bukan minum bukan seperti itu. Qala laisa an hadha as'alu. Wa kharajahu Muslim bima'nahu. Muslim juga meriwayatkan semakna dengan itu وظاهر هذا السياق يقتضي يقتضي raf'ahu. Konteks hadis ini menunjukkan marfu. Artinya Umar bertanya, siapa yang mendengar dari Rasulullah Rasulullah Hudzaifah menjawab, aku. Yaitu fitnahnya seseorang dari ahli, berarti walaupun tidak berkata qala Rasulullah, tapi ini jelas yang dimaksud dari Rasulullah SAW. Karena pertanyaannya, siapa di antara kalian yang hafal dari Rasulullah? Berarti dari teksnya, dia kedudukannya marfu. Walaupun tidak berkata, Qala Rasulullah, tetapi statusnya dia marfu kepada Nabi Sallallahu Alaihi wa ala wasallam. Wa fi riwayatin lil Bukhari dan dalam riwayat Bukhari anna Hudzaifah Qala bahwa Hudzaifah berkata dalam riwayat Bukhari, "Sami'tu sami'tuhu yaqul." Aku mendengar beliau berkata. Nah, ini sudah jelas marfu'. Jadi ada marfu' hukman, ada memang marfu' secara hakiki. Kalau ini marfu' secara hakiki, sami'tu sami'tuhu, aku dengar dia berkata. Berarti mengatasnamakan Nabi secara tegas. Kalau yang tadi tidak menyatakan aku bahwasanya fitnah seseorang pada keluarganya ila akhir nggak berkata kalau Rasulullah tapi kenapa dihukumi dengan hukum marfu karena konteks pertanyaannya siapa di antara kalian yang hafal dari Rasulullah SAW maka hukumnya hukum marfu sami'tuhu yaqul fitnatur rajul fi ahli wa malihi ila akhirih fadzakarahu wa hadza maka ini sama seperti syar'iah, Seperti marfu' sarih. Marfu' yang hakiki. Sarih fi raf'ihi. Wa fi riwayat li Muslim dan dalam riwayat Muslim anna hadza min kalam Umar. Dalam riwayat Muslim bahkan itu adalah riwayat ucapan Umar. Toh walaupun itu ucapan Umar tetap hukum ya hukum marfu. Karena perkara seperti ini bukan perkara yang bisa diucapkan dengan istihad bukan perkara yang bisa diucapkan dengan ra'yu. Maka itu jelas marfu. Ucapan sahabat, ini kaidahnya. Ucapan sahabat yang laisa lahu majal fil ra'yi fa hukmuhu hukmul marfu. Saya ulangi tentang terjemahannya. Ucapan sahabat kalau berkait dengan sesuatu yang tidak mungkin diucapkan dengan ra'yu, maka hukumnya hukum marfu. Tetapi kalau bisa diucapkan dengan atau bisa memungkinkan dengan ro'yu, bisa jadi itu ro'yu beliau sendiri. Seperti ucapan Abu Hurairah, siapa yang ingin memanjangkan hurahnya, maka panjangkanlah. Itu bisa dari ro'yunya beliau. Maka beberapa ulama bahkan hampir para ahli hadis menyatakan itu istidraj dari ucapan Abu Hurairah sendiri. Hadisnya bahwa siapa yang berwudu dia akan mendapatkan cahaya di wajahnya dan di tangannya. Di akhirnya ada kata-kata barang siapa yang ingin memanjangkannya silakan. Abu Hurairah wudunya sampai ke sini. Ya, sampai ke sini. Ya. Mah ya Abu Hurairah. Wudu apa itu? Mahalan. Dia ya Bani Hamdan atau Kamal qala Radhiyallahu anhu tenang bahwasanya Aku mendengar Rasulullah menyatakan siapa yang berwudu akan wajahnya akan putih, tangannya akan putih. Maka siapa yang ingin lebih panjang putih, putihnya jangan. Nah ini yang ini yang kedua ini ucapan Abu Hurairah karena itu bisa dari royu. Tetapi kalau barang siapa yang begini masuk surga, mungkin dari royu? Tidak mungkin. Pastilah lahu hukumun marfu. Lahu hukumun marfu. Sama dengan ini. Adapun fitnahnya seorang pada keluarganya, pada ahlinya, pada anaknya, maka itu dihapuskan dengan puasa, dengan sholat. Dari mana dia? Dari royunya? Tidak mungkin. Ini perkara-perkara yang sifatnya hukum. Tidak mungkin. Maka itu adalah hukum marfu. Pasti mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amma qaulun Nabi sallallahu lilladzi qala lahu. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Qala lahu asabtu haddan. Ketika Nabi berkata pada seorang yang berkata, asabtu haddan, aku terkena hukum had. Faqibhu alayya, maka tegakkanlah hukum had atasku. Maka tegakkanlah hukum had atasku. Fatarakahu hatta salla. Kemudian dibiarkan dia sampai sholat. Setelah sholat, beliau bersabda, alaihi salatu wassalam, Apakah engkau sholat bersama kami? Iya. Inna Allah ghafara laka haddaka. Allah telah mengampuni dosamu dengan sholat itu. Tapi bagaimana ini? Sepertinya, dohirnya, hukum haji itu kan terkena pada dosa besar. Mencuri, dipotong tangannya, berzina, dicambuk kalau belum nikah, kalau sudah nikah dirajam, Eh, apalagi itu semua hukum had. Pendusta dicambuk 80 kali cambukan. Ini namanya hukum-hukum had. Biasanya hukum had itu dosa besar. Biasanya. Tapi orang ini berkata, aku terkena hukum had. Nabi tidak menjawab. Sampai waktu salat diajak salat. Setelah salat, kamu tadi salat bersama kami? Iya, sudah terhapuskan dosa. Seakan-akan salat tadi menghapuskan dosa besar. Kata beliau, kata Ibnu Rajab, adapun hadis ini laisa sarihan, tidak tegas. Fi anna al-murad bihi syai'un minal al-kaba'ir. Tidak tegas bahwa itu dosa besar. Sebab tidak mesti hududullah ta'ala wa maharimuhu tidak mesti makna hukum had berarti dosa besar dan tidak mesti makna hukum had saya terkena sesuatu yang harus dihukum dengan hukum had tidak Tetapi bisa jadi maknanya melanggar batas. Bisa jadi maknanya melanggar batas. Karena batas-batas syariat Allah sebut juga dengan had. Seperti dalam ayat Salam. Tilka hududullah. Itu adalah had-had Allah. Hudud bentuk jamak dari had. ومن يتعدى حدود الله ومن يتعدى حدوده فقد ظلم نفسه Atau ayat lain, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu had-had Allah jangan dilanggar. Atau ayat tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin ila akhir. Itu adalah had-had Allah. Berarti semua pelanggaran disebut melanggar had. Semua pelanggaran yang besar maupun yang kecil disebut melanggar had dan bisa dikatakan dengan asabtu dan aku melanggar had aku tertimpa hukum-hukum had artinya melanggar syariat dan Nabi SAW diberitahu oleh Allah Taala bahwa apa yang terjadi pada orang ini bukan dosa besar bisa jadi demikian sehingga Nabi menyatakan nanti kayak jauh salat dulu setelah salat tadi kamu salat bersama kami sudah terhapus hukum had karena Nabi tahu dari Allah bahwa itu bukan dosa besar. berarti kalimat asab had dan tidak sorih kalau itu dosa besar. Tidak sorih kalau itu dosa besar. Sedangkan ayat yang lain juga menyatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya? Semuanya. Am yang kecil maupun yang besar. Wa yata'adda hududahu dan melanggar batas-batasnya. Melanggar hukum had. Yudkhil hunaran akan dimasukkan dalam neraka khalidan fiha kekal dalamnya selama-lamanya dan bagi mereka adab yang menghinakan. Dan ini namanya ancaman. Wa'id. Hadis ancaman biarkan sebagai ancaman. Artinya tidak mesti Orang yang berbuat dosa kemudian kekal dalam neraka. Itu pemahaman khawarij. Mereka khawarij memakai ayat ini. Wa ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, melanggar batas-batas Allah, akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti siapa yang berbuat dosa, kekal dalam neraka. Kalau kekal dalam neraka, berarti kafir. Ini, na'udzubillah, gagal paham dalam memahami ayat ini sehingga jadi sesat dan menyesatkan. Padahal kata para ulama ahlu sunnah bahwa ini ancaman. Kalau ancaman itu beda dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Kalau ancaman belum tentu. Ini ancaman. Kadang diwujudkan, kadang tidak. Tergantung maafnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar janji itu sifat jelek, tidak mungkin bagi Allah. Allah tidak mungkin melanggar janji la yukhlifullah wa'da atau la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan melanggar janji. Tetapi kalau ancaman kemudian tidak diwujudkan, itu namanya maaf, ampun, ampunan, penyayang dan itu sifat mulia. Sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pemaaf, Allah Ghafurur Rahim. Sehingga ini hanya ancaman dan biarkan ancaman supaya orang takut. Jangan diterangkan rinci kayak gini kalau pada orang yang bermaksiat. Ingat Allah berfirman, siapa yang berbuat dosa akan dimasukkan dalam neraka, kekal dalamnya selama-lamanya. Allah mengancam demikian. Titik. Jangan, tapi maksudnya ngancam itu begini, belum tentu dikerjakan, belum tentu diwujudkan oleh Allah. Karena Allah memang Jangan begitu, hilang nanti ancamannya. Rasa atau inti ancamannya akan hilang. Dia nggak takut lagi. Biarkan. Kata Imam Ahmad, biarkan ancaman sebagai ancaman. Jangan ditafsirkan, jangan dirincikan. Tetapi untuk kita menghukumi orang lain yang berbuat dosa, hati-hati. Harus dirincikan. Ini bukan keputusan yang akhir karena Allah mengancam, tetapi kadang Allah mengurangi, kadang Allah memaafkan, kadang Allah Nah, ila akhirih. Semuanya berkait dengan masyiatullah, kehendak Allah. Ala kulli hal, yang dibahas di sini sesungguhnya adalah yata'adda hududahu, melanggar had. Sehingga orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melanggar had." Bisa besar pada saat kecil. Ya masih belum jelas. Bisa besar, bisa kecil. Ketika Nabi menyatakan, kalau engkau sudah sholat bersama kami, sudah terhapus dosa. Berarti dosa itu dosa kecil. Wa fi hadithin Nawas ibn Sam'an anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi darbi masal al-Islam bis mustaqim. Dari hadis Nawas bin Sam'an dari Nabi SAW dalam mempermisalkan darbu masalah islam Kalau memberikan permisalan dalam bahasa Arab itu dengan kalimat doroba, memukul. Ya. Makanya hati-hati Bukan maknanya memukul permisalan, tetapi memberikan permisalan. Ya. Daraballahu masalan. Allah memberikan permasalahan, permisalan. Sama dengan kalimat ini, daraba au fi darbi masalil Islam salat. Dari Nabi SAW tentang bagaimana Nabi mempermisalkan Islam dengan garis lurus. Mempermisalkan Islam dengan sirah al-mustaqim. Alladhi ala janbataihi suran mempermisalkan seperti garis lurus, seperti jalan yang lurus. Di kanan kirinya ada dua pagar. Wasurani hududullah dan garis pagar yang di kanan dan yang di kiri adalah hududullah. Adalah hududullah. Wa qad dan sudah lewat hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian dijelaskan dirincikan oleh Nabi ada yang mengajak di depan itulah Al-Qur'an ada yang menariknya dan ada pintu-pintu dan ada yang mengajak ke sana haluma halumma ila akhirih al-muhim kalimat suran adalah hududullah berarti semua batas-batas syariat disebut hudud apakah pelanggaran kecil pelanggaran besar itu melanggar hudud melanggar batas hukum haji Sehingga hadis tadi asabtu haid dan tiba-tiba dikatakan terhapus dengan sholat itu tidak tegas kalau itu dosa besar. Wa fi eh, wa fakullu man asaba syai'an min maharimillah maka seluruhnya yang tertimpa sesuatu dari keharaman-keharaman Allah faqad asaba hududahu berarti dia telah melanggar batas-batas Allah warakibaha dan dia telah mengerjakannya wa dan dia telah melampauinya atau melanggar batas ala takdir an yakuna al-hadd alladhi asabahu kabira kalau kita anggap kalimat ala takdir kalau kita anggap yang dilanggar oleh orang tadi adalah dosa besar. Fahadar rajul ja'a nadiman ta'iban kalaupun dosa besar. Halas. E, eh, salamna jadalan. Salamna jadalan kita ngalah. Tapi kan kita ngalah. Apa yang kamu katakan tadi, asab dan itu dosa besar. Oke, okay. terima dosa besar. Tetapi ketika habis salat, Nabi menyatakan telah diampuni. Apakah maknanya salat tadi menghapus dosa besar? Karena salat terhapus dosa besar? Bukan. Karena orang tadi datang taubat. Kalau taubat, dosa sebesar apapun akan diampuni. Ini idza sallam jadalan atau dengan bahasa beliau ala takdir an yakuna al-haddu alladhi asabahu kabira. Kalaupun kita anggap bahwa hukum had yang dilanggar oleh orang tadi dosa besar. Anggap dosa besar, benar kamu. Fahadha rajul ja'a nadiman ta'iban. Orang tadi datang dalam keadaan menyesal, dalam keadaan ta'ib, taubat wa aslama nafsahu ila iqamatil haji alaih. Bahkan dia meminta agar dihukum dengan hukum haji. Wan najmu taubatun. Penyesalan itu sudah taubat. Fahadar rajul ja'ana nadiman ta'iban. Wan najmu taubat. Wa taubatu tukafirul kabair. Adapun kalau sudah taubat. Yang namanya taubat tukafirul kabair Bighairi taraddud. Kalau taubat, ya akan menghapuskan dosa sebesar apapun. Bighairi taraddud tanpa ada keraguan sedikit pun. Berarti terhapusnya dosa orang tadi bukan karena masalah sholat, tetapi karena dia bertaubat. فخرج الإمام وقد روي ما يستدل به على أن الكبائر تكفر atau bi ba'dil a'mal as-salihah. Dan telah diriwayatkan yang menunjukkan bahwa dosa-dosa besar pun terhapus dengan beberapa amal soleh. Seperti fakar rajal Imam Ahmad, apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar. Ada rajulan atan nabiyya, bahwa seseorang datang pada Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, ini asabtu danban aziman. Ada orang berkata, Ya Rasulullah, aku terkena dosa besar. Fahalli min taubah, apakah aku bisa bertaubat? Nabi berkata, Halaka min um, apakah engkau punya ibu? Qala la, dia mengatakan tidak. Qala fahallaka min khalatin? Apakah engkau punya khalah, saudara ibu? Qala na'am. Iya, aku punya. Qala fabirraha. Hendaklah engkau bersikap baik atau berbakti kepadanya. Wa kharraja Ibn Hibban fi sahih wal Hakim wa qala ala syarh Syaikhaini dikeluarkan hadis ini oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dan juga Imam Hakim dalam mustadraknya kata beliau ala syarti syaikhaini sesuai dengan syarat yang Bukhari dan Muslim. Lakin kharrajahu Tirmidzi min wajhin akhar mursalan. Tapi Tirmidzi meriwayatkan dari sisi lain dengan mursal dan mursal salah satu bentuk hadis dhaif. Wa dzakara anna al-mursal asah min al-mausul. Tetapi yang mursal tadi sanadnya lebih sahih daripada yang mausul maksudnya bersambung sampai kepada Nabi. Yang mursal itu loncat, tidak disebut sahabatnya. Hanya dari Nabi kemudian loncat. Maka yang demikian ya, dikatakan mursal. Tetapi barakallahu fikum yang sanatnya mursal sampai kepada nabi ini saja ini sahih sanatnya. Sanadnya sahih. Sedangkan yang nyambung sampai kepada Nabi bersambung sampai kepada sahabatnya itu baik. Sanatnya ada yang dhaif. Ada kulli hal. Berarti kedua-duanya bermasalah. Kedua-duanya bermasalah. Wakada qala Ali ibn al-Madini wa Daruqutni. Demikian pula dikatakan oleh Ali ibn al-Madini dan juga Daruqutni. Baik. Waruya عن Umar أن رجلا قال له Diriwayatkan pula dari Umar bahwa seseorang datang kepadanya dan berkata kotal tunasat aku membunuh seseorang ini sudah jelas besar besar besar bahkan minal mubiqat yang membinasakan qala ummu kahaya apakah ibu masih hidup qala la dia mengatakan tidak qala fa abuk bagaimana dengan bapakmu qala na'am bapakku masih hidup qala fa birhu wa ahsin ilaihi hendaklah engkau bersikap baik kepadanya dan berbaktilah kepadanya. Summa qala Umar, "Law kanat ummuhu hayyah fabirraha wa ahfabirraha wa ahsin ilaiha. Rajau rajautu an la tat'amuhu an-nar abada." Kalau saja ibunya masih hidup, maka kalau dia berbakti kepadanya wa ahsana ilaiha dan bersikap baik kepada ibunya, aku berharap dia tidak akan dilahap api neraka, Tidak akan dimakan api neraka, ada dan selama lamanya. Wa'an ibn Abbas ma'nahu ayran. Jadi Ibn Abbas secara maknanya. Dari riwayat ini, dua riwayat ini, sepertinya amalan-amalan soleh bisa menghapuskan dosa besar. Tetapi tidak umum, tidak menyatakan bahwa ini akan menghapuni itu, yang ini akan menghapuskan yang itu, tidak. Tergantung amalan dosanya sebesar apa dan tergantung amal solehnya sebesar apa. Dikatakan aummu kahaya, apakah ibu masih hidup? Karena menurut beliau, beliau ini, menurut Umar dan yang sebelumnya disebutkan siapa? Umar juga, Ibnu Umar malah Menurut beliau, yang paling besar dari amalan sholat adalah berbakti pada ibu. Maka ditanya, apakah ibumu masih hidup? Berharap dengan amalan yang besar ini terhapus dosa yang besar tadi. Karena ini lebih besar dari itu. Artinya, belum tentu dosa-dosa yang lain terhapus dengan itu dan belum tentu amalan sholat yang itu bisa menghapus dosa yang ini. Karena tergantung besar kecilnya. Wa kadzalikal mar'ah, demikian pula seorang wanita allati 'amilat bis-sihr binawat bidaumatil jandal. Seorang wanita yang melakukan sihir di daerah yang bernama Daumatil Jandal wa qamat eh, wa qaddimat al-Madinah wa qadimat al-Madinah tas'al an taubatiha. Wanita ini bertanya, bagaimana taubatnya? Aku pernah melakukan sihir fawajadat fawajadatin nabiyya sallallahu qad tuwfiya. Ternyata setelah ke Madinah Nabi telah wafat. Faqala laha ashabu, berkata kepadanya sahabat-sahabatnya, "Lau kana abawaka hayyaini aw ahaduhuma kana yakfiyanik." Kalau saja dua orang tuamu masih hidup atau salah satunya masih hidup, maka akan mencukupi kamu. Maksudnya mencukupi kamu bisa terimbangi dosamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Demikian Kharraja Al-Hakim. Dalam Mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu Dahabi. Disalahkan oleh Hakim disepakati oleh Dahabi. Diriwayatkan pula oleh Bukhari dalam tafsir. Dari jalan itu Abi Hatim, wajawadahu wajawada isnadahu dan di anggap jayid, dianggap bagus sanadnya oleh Ibnu Katsir. Ini juga mirip dengan yang sebelumnya. Wa qala fihi ijma'u sahabah hithani wafatir rasul ala anna birrul abawaini yakfi yakfiyaniha. Berarti ini kesepakatan para sahabat. Karena tadi disebutkan qala laha ashabuhu. Berkata kepada wanita tadi sahabat-sahabat Nabi Berarti isma sepakat mereka, nggak ada yang menentangnya, nggak ada yang menyatakan tidak bisa, nggak ada. Semuanya sepakat. Hitsani wafat Rasul, sepeninggal atau sebentar setelah wafatnya Nabi SAW. Ala anna birral abawaini Apa sepakatnya? Sepakat bahwa berbakti pada kedua orang tua itu akan bisa mencukupi dia dari dosa-dosanya yang lalu. Wa qala Makhul wal Imam Ahmad. Berkata Makhul dan Imam Ahmad, Birrul walidaini kafaratun lil kabair. Berbakti pada kedua orang tua itu adalah penghapus dosa-dosa besar. Waruya an ba'd salaf fi hamil janaiz annahu yahuttul kabair. Demikian pula diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa membawa jenazah itu akan menghapuskan dosa-dosa besar. Waruya marfu'an min wujuhin la tasih. Dan diriwayatkan pula secara marfu dari sekian sisi. Tapi semuanya la tasih. Tidak sahih. Waqad sahha. Min riwayat Abi Bardah. Anna Aba Musa lama hadratul wafa qala. Telah sahih riwayatnya. Dari Abi Burdah. Bahwa Abu Musa ketika dihadiri kematiannya. Ini ketika akan wafat Qala ya bunayya, ya baniya, wahai anak-anakku. Udkuru sahib raghif. Ingatlah sahib raghif. Apa itu sahib raghif? Pemilik roti. Satu kisah. Kada rajulun yata'abbad. Yaitu kisah seseorang. Rajulun yata'abbad seseorang yang selalu beribadah fi sawma'atin. Selalu beribadah di tempat ibadahnya, saumah tempat ibadahnya mereka sebelum Islam. Urahu sab'ina sana. Sepertinya aku lihat 70 tahun. Maksudnya aku ingat 70 tahun, seingatku. Fashabah syaitan fi ainihim ra'atan. Kemudian syaitan menipunya atau menggambarkan di matanya seorang wanita. Fakana ma'aha sab'ata ayamin wa sab'a layalin. Dan bahwasanya dia bersamanya tujuh malam, tujuh hari. Atau tujuh hari, tujuh malam. ثم كشف عن الرجل غطاه فخرج تائبا ثم ذكر أنه بات بين مساكين فتصدق عليهم برغيف dikatakan Syaitan syabbaha syaitan fi ainihi imra'atan. Syaitan menggambarkan Allah alam maksudnya menggambarkan atau atau membentuk seorang wanita, sesosok wanita di hadapannya. Kemudian bersamanya tujuh malam, tujuh hari. Sampai tersingkap setelah itu. Fakharaja ta'iban. Maka dia taubat. Thumma kara, Kemudian disebutkan. Annahu bata baina masakin bahwa dia tinggal bersama orang-orang miskin. Fatusuddiqa alaihim biraghifin. Kemudian diberikan sedekah kepadanya sepotong roti. Fa'atauhu raghifan. Fafaqadahu sahibuhu alladhi kana yu'tahu. Falamma alima bidzalik a'tahu ar-raghif wa asbaha mayyita. Fawuzina fis 70 sanah. وسبع ليال فرجحت الليالي tiba-tiba ketika dia tinggal bersama orang miskin kemudian dia diberi roti dia lihat lagi siapa yang memberi dia tidak tahu maka dia berikan roti itu pada orang-orang miskin tadi sepotong roti dalam keadaan dia sedang lapar-laparnya dia kasihkan pada orang miskin tadi akhirnya dia mati Sepertinya kelaparan wallahu taala a'lam. Atau raghif wa asbaha mayitan. Dia kasihkan raghif tadi untuk orang miskin di sebelahnya, sekitarnya dan paginya dia mati. fawuzinat maka ditimbanglah. Sab'una sana. 70 tahun dia ibadah dengan 7 malam dia bersama wanita tadi maka lebih besar dosanya 7 malam bersama wanita gugur semua ibadahnya selama 70 tahun. Wa wuzina raghib bi sab'il layali. Kemudian sepotong roti yang dia berikan sedekah dia mengalahkan dirinya sehingga dia meninggal pagi harinya ditimbang dengan tujuh malam dosa-dosanya ternyata lebih besar sodakoh dengan sepotong roti tadi dan kemudian terhapus dosa yang tujuh malam tadi Farajah Ar-Raghif. Ini kisah sahibur Raghif. Kisah sang pemilik roti. Jadi dia terfitnah dengan wanita tujuh malam, tujuh hari. <laughs> Bersamanya, terus menerus. Maka tujuh puluh tahun tadi ketika ditimbang dengan dosanya, kalah semuanya. Yang unggul adalah dosa-dosanya. Maka dia akan kalahin Timbangannya lebih besar dosanya. Ternyata ketika ditimbang dengan satu amal solehnya dia, ketika dia bersedekah dengan sepotong roti, maka bergeser. Lebih berat amalan soleh dia bersedekah dengan sepotong roti dibanding dengan tujuh hari tujuh malam dosanya bersama wanita itu. Baik. Barakallahu fikum. Ada sahih raghib. Ini cerita sahih raghib. Asyahid tentunya yang menjadi permasalahan kita adalah bisa terhapus dosa besar yang sebesar itu yang mengalahkan sekian amalannya 70 tahun ternyata bisa kalah dengan sebuah amal saleh yaitu bersedekah dengan sepotong roti. Apakah setiap orang bersedekah sepotong roti sama nilainya dengan sedekahnya dia? Belum tentu. Ya, belum tentu sama. Bisa jadi berbeda apa yang ada di hatinya bisa jadi berbeda dengan keadaannya. Dia orang kaya, rotinya segudang. Dia sudah kasih potong roti, tidak ada apa-apanya. Kecil sekali nilainya. Oh, dia punya banyak. Dia kasih sedikit saja, yang nggak berkurang sedikit pun. Bahkan kalau perlu dia panggil semua orang masakin, pembagian roti, itu pun mungkin tidak akan sama dengan orang ini. Orang ini sedang kelaparan, dia punya sepotong roti saja, tidak punya yang lain, tetapi dia melihat saudaranya kasihan, dia berikan dan dia meninggal malam harinya, pagi harinya. Ini barakallahu fikum adalah urusan hati yang Allah tahu dan Allah nilai apakah dia tinggi atau rendah, Allah yang Maha tahu yang bisa menilainya. Diriwayatkan ini riwayatnya Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Wa rawa Ibnu Mubarak bi isnadihi fi kitabih. Ibnu Mubarak juga meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitab Al-Birr was Silah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Abdullah rajulun 70 abadallah rajulun 70 sana. Kata beliau kata Ibnu Mas'ud, abada beribadah kepada Allah. Rajulun seseorang 70 sana, 70 tahun. Thumma asaba fahishatan. Kemudian dia melakukan sebuah dosa besar. Fahishah biasanya zina. Fa'abatallahu amalahu, maka Allah gugurkan semua amalannya. Dia sudah beribadah sab'ina sana, 70 tahun. Thumma asabathu zamanatun wa uq'ida. Fara'a rajulan yatasaddaq ala masakin. Faja'a ilaihi fa'akhadha minhu raghifan. Tiba-tiba dia tertimpa zamanah, tertimpa paceklik, kelaparan wa uqaida dan dia sudah uqaida. Uqaida sudah tidak bisa bangun. Duduk tidak bisa bangun karena terlalu lemah. Fara'a rajulan yatasaddaq ala masakin. Dia melihat orang yang sedang bersedekah kepada orang miskin. Faja'a ilai. Maka dia pun ingin mendapatkannya. Fa'akhadha minhu radifan Dia mendapatkan sepotong roti. fatasaddaq bihi ala miskinin setelah dapat sepotong roti, dia melihat ada orang miskin yang tidak mendapatkan. Maka dia lebih pentingkan dia daripada dirinya. Dia berikan kepada orang miskin tadi. Faghfarallahu lahu. Maka Allah mengampuni untuknya. Waradda alaihi amala sab'ina sana. Dan dikembalikan amalan solehnya selama 70 tahun. Juga ada kisah yang mirip dengan ini adalah seorang wanita zania Pelacur. Melihat anjing menjilat-jilat pasir. Karena kehausan. Maka pasir yang dijilat oleh dia. Maka ketika wanita melihat anjing ini sengsara, sepertinya akan mati kehausan, dia kasihan. Dia turun ke sumur, dia ambil air dengan susah payah untuk anjing tersebut maka dalam riwayat Allah alam diampuni dosanya dengan kebaikan tersebut. Berarti ada beberapa sisi yang menunjukkan amalan itu jadi besar. Sisi pertama an Sisi pertama dalam keadaan dia membutuhkan. Ini lebih besar nilainya. Dalam keadaan dia sedang membutuhkan tapi dia berikan pada orang lain. Ini yang disebut dalam Al-Qur'an yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah dia mementingkan orang lain dalam keadaan dirinya sangat butuh. Yang kedua, suasananya sedang kelaparan paceklik. Sodakoh di waktu paceklik lebih besar nilainya daripada di masa-masa lain. Nah, dan tentunya yang berkait dengan itu yang paling utama dan pertama niatnya, ikhlasnya, karena Allah swt itu yang juga, juga menjadikan besar. Wa kulluha la dalalata fiha ala al kabair bi al amal. Sekarang pembahasan. Apakah hadis-hadis tadi yang kita baca yang menghapuskan dosa zinanya, yang menghapuskan dosa besarnya, yang datang mengatakan aku telah membunuh orang, disuruh untuk berbakti pada orang tua, ila akhirnya. Apakah itu merupakan dalil bahwa dosa besar akan terampuni dengan amalan-amalan soleh secara umum? Hadhihi kulluha La dalalata fiha ala takfiril kabair bimujarradil amal. Ini semuanya tidak menunjukkan terhapusnya dosa besar hanya karena amal soleh. Tidak. Mengapa? Lianna kullin min dik man dzakara fiha kana nadiman taiban. Kalau kita lihat kisah-kisah tadi semuanya dan riwayat-riwayat tadi semuanya adalah kisah orang yang menyesal kisah orang yang taubat. Datang, ya bulan, aku telah membunuh orang, bagaimana aku bisa taubat? Wanita yang melakukan sihir datang. Wahai para sahabat Rasulullah, aku telah berbuat sihir, bagaimana aku bertaubat? Semuanya orang yang menyesal, orang yang bertaubat. Wa inama kana su'aluhu an amalin salih yataqarrab ila Allah. Semuanya bertanya tentang apa amalan soleh yang bisa nimbangi dosa-dosanya. Adapun dia sudah tahu dan sudah minta ampun pada Allah SWT. Hatta yamhu bihi athara dzambi bil kulliyah supaya bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Fa Allah syarata fi qabuli taubah wa al-dunub biha ya amal salih. Karena Allah mensyaratkan siapa yang bertaubat, siapa yang minta ampun dari dosa, disyaratkan iringilah dengan amal saleh. Setelah taubat tentunya. Contoh ayat Allah illa man taba wa amana wa amila saliha. Siapa yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Atau ayat Allah, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha. Dan aku akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh. Sama juga dengan ayat فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ Adapun siapa yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka semoga niscaya dia akan menjadi orang-orang yang muflih. Berarti dianjurkan orang yang bertaubat mengimbangi dosanya dengan amal soleh. Nah mereka-mereka ini merasa dosa besarnya sangat besar. Amalan soleh apa yang aku bisa lakukan untuk menghapuskan dosaku? Sihir minal mubiqat. Membunuh minal mubiqat. Membinasakan. Maka mereka ketakutan. Maka diajarkan oleh para sahabat, masih punyakah engkau orang tua? Ibu masih hidup? bapak masih hidup? Berbaktilah pada mereka. Karena menganggap itu amalan yang paling tinggi, paling besar. وبهذا متعلق لمن يقول إن تائب بعد توبة في المشيئة dan ini berkait dengan yang berkata dengan orang yang berkata orang yang bertaubat ba'da taubah itu sudah di dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala wa kana hadha halu katsirin al-khaifin min as salaf dan ini adalah keadaan kebanyakan orang yang takut dari salaf Wa qala ba'dhum li rajulin, seorang berkata pada seseorang yang lain di zaman salaf, "Hal aznabta dzanban?" Qala na'am. Iya, aku berbuat dosa. Apakah kau berbuat dosa? Iya, aku berbuat dosa. Fa'amilta fa'alimta anna Allah katabahu 'alaik. Apakah kau tahu bahwa Allah mencatat dosa itu atasmu? Qala na'am. Iya. Qala fa'mal hatta ta'lama anna Allah qad maha. Maka kerjakan amal saleh Kerjakan, kerjakan, kerjakan sampai kau yakin, sampai kau merasa bahwa dosamu sudah dihapus. Alhamdulillah berkait dengan perasaan berarti. Perasaan manusia bisa berbeda-beda. Bagaimana gitu? Kadang-kadang orang yang bertaubat selalu merasa dikejar-kejar dosa. Dia beramal lagi, beramal soleh, beramal soleh. Masih belum hilang itu perasaan. Sampai ketika dia sudah mencapai amal soleh yang baik, yang tinggi, maka dia sudah merasa sudah hilang perasaan tadi. Biasanya itu yang dimaksud oleh mereka para sahabat. Apakah kau pernah berbuat dosa? Iya. Apakah kau merasa itu dicatat oleh Allah? Iya. Selalu aku merasa bahwa dosaku tercatat di sana. Kerjakanlah amal soleh. Sampai kau merasa bahwa dosamu telah dihapus. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa minhu qaul bin Mas'ud, diantaranya antaranya ucapan Abdullah bin Mas'ud, "Innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin." Bahwasanya orang-orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti aslu jabalin. Yaqafu an yaqa'alih. Afsul Jabal itu bawahnya gunung. Atasnya gunung kan kecil. Bawahnya besar sekali. Afsul Jabal ini sudah ada di atas kepalanya. Akan menimpa dia. Itu yang dirasa oleh salah. Wa innal fajir, tetapi orang fajir. Ya radunubahu kadubabin. Melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Tara ala anfih. Faqala bihi hakala melakukan dengan tangannya begini kemudian terbang. Selesai. Kharajahul Bukhari. Artinya dibandingkan para salaf dengan orang belakangan. Kalau salaf itu merasa dosanya seperti gunung yang akan menimpa dia. Sehingga dia selalu ketakutan, selalu bertanya, amalan apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku kerjakan untuk mengimbangi dosaku? Dosaku besar sekali, dosaku besar sekali. Ini hal khaifi. Keadaan orang-orang yang takut. Artinya mereka sudah taubat itu sudah cukup mereka akan diampuni oleh Allah tetapi karena mereka orang-orang khawifin, orang yang punya rasa takut kepada Allah, selalu bertanya amalan apa yang bisa mengimbangi, amalan apa yang bisa mengimbangi. Baik. Beda dengan orang belakangan. Orang-orang fajir melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Wayaf al biyadaihi hakada fatah. Hinggap di hidungnya, kemudian tangannya mengibaskannya, kemudian terbang selesai. Ah, sudah hilang. Artinya gambaran-gambaran tadi bukan berarti hukum menyatakan bahwa amalan soleh akan menghapus dosa-dosa besar. Dosa besar dia terhapus karena taubatnya mereka. Cuma mereka bertanya amalan apa, amalan apa, karena mereka membaca ayat-ayat tadi, siapa yang bertobat dan beramal soleh, siapa yang bertobat beramal soleh, siapa yang bertobat beramal soleh, maka mereka tanya amalan soleh apa yang bisa mengimbangi dosa Maka ditunjukkan oleh mereka amalan-amalan besar.